Kita masih meneruskan pembahasan beliau tentang dua kiroah. Apakah abada atau abuda? Wa abadat togut atau wa abudat togut. Ini ada dua bacaan. Dua-duanya sahih, tidak syadz Sementara bacaan lain menurut beliau ada 24 bacaan mengenai abad dan at hut, tetapi hampir semuanya syad kecuali dua bacaan tadi, abada atau abuda. Dengan konsekuensi kalau abada maka toguta menjadi mafulbi, Jika abuda maka at-taghuti menjadi uh, eh, mudhaf ilaih. Ya. Antum yang belajar bahasa Arab, nahwu tentu faham antara toguta dengan toguti apabila dihubungkan dengan abada dan abuda. Dan dua kiroah ini sahih. Maka kita boleh membaca من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت atau wa'abudat taguti dua-duanya boleh semakna artinya maknanya sama tidak merubah makna uh, jika abada maka dia fi'il abada fi'il madi jika abuda maka dia fa'il. Diambil dari abid menjadi abud. Artinya sama penyembah. Yang banyak menyembah. Togut. Maka togutnya tidak fathah tetapi kasrah. Toguti. Dua-duanya sama ini dibahas oleh beliau sampai akhir pembahasan. Ya. Wa ala kulli halin fal muradu biha abiru tagut. Dengan dua pembahasan tadi, perbedaan antara dua kiroah tadi, maka tetap pembahasan sama bahwa yang dimaksud mereka menyembah tagut. Ya, sama maknanya. Kemudian beliau melanjutkan dengan suratul kahfi ayat 21 qala Allah taala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida suratul kahfi 21 uh, agar jelas kita baca dari ayat sebelumnya. Ada Al-Qur'an, Dik. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Berkata orang-orang yang galabu, orang-orang yang menang, yang dimaksud berkuasa, penguasa. Ala amrihim berkuasa atas uh, urusan mereka penguasa lanattakhidanna alaihim masjida sungguh akan kami jadikan tempat mereka ini menjadi masjid ini keluar dari kekufuran masuk ke dalam syirik kan begitu ashabul kahfi terbangun setelah 309 tahun keadaan uh, manusia di negeri itu sudah berubah. Ketika tujuh orang ini masuk goa, bersembunyi di goa, itu tidak ada yang beriman di negeri itu. Semuanya kufur. Kecuali tujuh orang ini atau orang yang menyembunyikan keimanannya. Uh, begitu tujuh orang ini terbangun, maka penduduk negeri tersebut menjadi kaum muslimin, menjadi beriman. Ya, oleh karena itu salah seorang yang mencari makan dengan uang itu uh, kaget melihat orang pertama yang ditemui itu menyebut nama Allah Gitu. Menunjukkan dia seorang muslim. Dia terkaget. Gitu. Apakah engkau seorang muslim juga? Apakah engkau menyembah Allah juga? Engkau bertauhid juga? Dijawab, kita semua bertauhid. Tidak aneh gitu. Ah, mulai heran ini dan seterusnya. Uh, inti ceritanya bahwa keadaan sudah berubah. Saya bacakan. panjang uh, eh, kisah tentang uh, Ashabul Kahfi ya. Sementara di ayat lain Allah cukup menceritakannya dengan tiga ayat ya. Di suratul Kahfi ini uh, lebih وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه dan engkau melihat matahari ketika terbit di sini Allah menceritakan tentang bagaimana letak gua tersebut Eh, bagaimana ketika pagi dan bagaimana ketika sore, bagaimana ketika matahari terbit, eh, posisinya di mana, ya, dan ketika matahari eh, tenggelam. Dengan ayat ini maka sebagian muareh ahli sejarah bisa menentukan tempat itu. Tetapi yang ditentang oleh para ulama adalah me abadikan tempat itu. Mengabadikan tempat itu lalu e, menjadikan sebagai tempat yang berkah ini jelas tanpa dalil sama sekali. Nah, ini nah, ini yang dimaksud yang dibahas oleh beliau ini, yang sedang dibahas oleh beliau di sini. Artinya tidak ada tempat berkah, tidak ada tempat yang mengandung kebaikan kecuali dengan dalil. Bukan dengan rokyu kita, akal kita. Di sini pernah tidur 300 tahun eh, lamanya tujuh orang pemuda maka pantas tempat ini kita abadikan ini tempat bukan tempat sembarangan berdoa di sini mustajabah ah, ini ngarang mana dalil gitu adapun di Raudhah di Multazam di Maqam Ibrahim secara umum di Masjidil Haram di Masjid Nabawi Masjidil Aqsa jelas itu tempat berkah Salat di situ ribuan kali lipat dibanding salat di masjid lain itu jelas dalilnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun di gua itu mana dalil? Bahwa gua itu merupakan tempat di mana tujuh pemuda tidur selama 300 tahun lebih, ya. Eh, dalam rangka menyelamatkan keimanannya, ya. Tetapi kemudian disimpulkan bahwa tempat itu mengandung berkah nanti dulu. Ya. Tempat itu baik untuk beribadah, untuk berdoa dan seterusnya nanti dulu. Ya. Dari sini Para ulama menyimpulkan bahwa berkah dan tidak berkah itu harus dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Engkau kira maksudnya jika engkau melihat, ya. Jika engkau melihat mereka, menyangka mereka itu terbangun, bahkan tapi mereka oh, tertidur. Artinya mereka seperti orang biasa begitu, tidur eh, seperti orang biasa. Padahal bukan biasa. Artinya kan ratusan tahun tidur, ya, seolah seperti mati. Wanukollibuhum datal yamini wa datal shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke kanan, ke kiri. Jadi seperti kita tidur. Kita kalau tidur kan tidak dalam satu posisi. Ya, setelah kita berbaring ke sebelah kanan, lalu dua jam setelah itu kita berbelok tanpa sadar. Gitu. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Sementara anjing mereka, mereka diikuti anjing, uh, membentangkan kedua zira'nya uh, di mulut gua itu. لو اطلعت عليهم لوليت منhum firara ولملئت minhum ru'ba jika engkau melihat keadaan itu engkau tentu akan lari ketakutan artinya aneh ini apa gitu ya dan akan diliputi rasa ketakutan wa ba'athnahum ba'atsnahum liyatasaalu bainahum kemudian setelah itu kami bangkitkan mereka agar mereka satu sama lain saling bertanya. Kalau tidak dibangkitkan, Allah langsung matikan, tentu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Allah ingin manusia mengetahui. Allah tunjukkan salah satu kemukjizatan, salah satu karamah Auliaur Rahman dengan membangkitkan mereka, membangunkan mereka setelah 300 tahun lebih. Qala qailum minhum kam labistum. Salah seorang dari mereka bertanya, berapa lama kira-kira kita tidur ini? Ya. Mereka masuk dalam gua itu kan dalam rangka menyelamatkan diri dari kekuasaan kufar yang tidak membolehkan agama tauhid. Masuk gua bersembunyi. Lalu kecapean tidur. Terus tidur selama 300 tahun. Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Sebagian menjawab kita tidur seharian atau setengah hari. Padahal 300 tahun lebih. Mereka mengatakan sehari atau setengah hari. Qalu rabbukum ma'lamu bima labistum. Sebagian lagi mengatakan enggak Tuhan kita Allah mengetahui uh, berapa lama sebenarnya kita tidur di sini. Fab'athu ahadakum bi warikikum hadhihi ilal madinah Daklah sebagian dari kita datang ke kota untuk membeli makanan. Fal yandur ayyuha azka ta'aman untuk mencari makanan yang baik, yang bersih, yang halal. Fal bi birizqin minhu wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan oleh orang-orang kafir itu. Kan mereka sedang sembunyi. Jangan sampai mereka penguasa kafir itu mengetahui kita. Hati-hati. Gitu. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Sebab jika penguasa kita mengetahui keadaan kita, tentu mereka akan merajam kita. Kan sebagian hewan-hewan mereka dirajam juga. Ya, dan ini semua pemuda. Ini semua pemuda. Mungkin di bawah umur 30 tahun. Ya, atau 30 tahunan. Anak-anak muda. Dan begitulah sepanjang zaman. Para nabi dan rasul semuanya pemuda diangkat menjadi nabi rasul muda. Ya, Eh, pengikut para nabi dan rasul anak-anak muda. Maka anak-anak muda eh, betul-betul pembawa kebenaran. Ya. Yang tua satu dua. Ya. Pengikut para nabi dan rasul yang tua satu dua. Au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada atau mereka akan mengembalikan kita ke agama mereka dan tentu kita akan oh, tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, dengan lafadz kum di sini antum lebih tepat diterjemahkan uh, kita karena uh, kaidah bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka terjemahannya dengan kaidah bahasa Indonesia maksudnya kaidah bahasa Arab. Maksud bahasa Arab ini kum di sini antum ya tentu yang dimaksud mereka semua. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida nah, singkat cerita tahu ya singkat cerita keadaan apa tujuh orang pemuda yang akhirnya terbangun lagi setelah 300 tahun itu diketahui oleh penguasa yang waktu itu sudah mayoritas kaum muslimin bertauhid setelah 300 tahun lebih Ah, kemudian mereka ingin membangun bangunan di situ sebagai pengingat-ingat prasasti dan seterusnya. Ya, ah, bahkan mereka mengatakan salah seorang penguasa mereka mengatakan lanattakhidanna alaihim masjida. Kita jadikan saja masjid ah, tempat ibadah di atas gua itu di gua itu kita bangun masjid. Nah, jelas ini syirik. Setelah mereka keluar dari kekufuran, mereka menjadi orang yang bertauhid, kembali syirik. Dengan apa? Dengan kuburan. Karena akhirnya mati. Keadaan mereka ini hidup tidak lama. Entah beberapa saat, karena tujuan Allah hanya untuk diketahui oleh orang banyak. Setelah orang banyak tahu semua, mereka mati lagi ya dimatikan oleh Allah Rabbul Alamin. Ah, lalu orang-orang di situ penguasanya ingin membangun masjid tempat ibadah di uh, kuburan mereka itu, di uh, goa itu. Ya, jelas ini syirik. Maka kebanyakan syirik yang terjadi di kalangan kaum muslimin diawali dari kuburan. Oleh karena itu sadud dzari'ah menutup pintu bahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang kubur dengan wasiat yang menjauhkan kaum muslimin dari syirik. Jangan ditembok, jangan diberi lampu, jangan tinggi kecuali sejengkal, jangan ini, jangan ini. Agar apa? Agar kuburan itu betul-betul tidak diapa-apakan. Sebab jika tinggi menarik perhatian, maka kaum muslimin yang awam akan membesarkan kuburan itu, mengkeramatkan kuburan itu. Dan terjadilah seperti yang kita lihat hari ini. Kaum muslimin mengkeramatkan kuburan dan akhirnya menyembah-nyembah kuburan itu diawali dari kuburan itu. Dibangun sesuatu di atas kuburan itu. Ya, oleh karena itu kuburan-kuburan keramat dengan kuburan biasa antum bisa lihat beda. Beda. Ya, dibedakan. Ada lampu, ada kelambu, ada bangunan di atasnya dan seterusnya. Maka Islam sangat membenci ini dan melarang. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat pada Ali ketika memimpin perang Khaybar. Jangan engkau biarkan kubur-kubur yang meninggi, ratakan dengan tanah kecuali sejengkal. Sebagai tanda bahwa di situ ada mayat. Ya. kemudian pelajaran bahwa Allah secara secara tidak secara sarih jumlah mereka ini ada berapa. Kan berkembang pendapat di kalangan mereka salah satu rabi'uhum kalbuhum jumlah mereka itu tiga, empat dengan anjingnya. Wa yakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum jumlah mereka lima, enam dengan anjingnya Rajman bil Itu semua mengira-ira dengan hal yang gaib. Kan nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Wa yaquluna sab'atun saminuhum wa saminuhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan tujuh, delapan dengan anjingnya. Ya, Allah tidak uh, menentukan secara uh, sarih yang benar berapa. Ya, hanya para ulama mengatakan tujuh berdasarkan kalimat terakhir. Karena eh, apa? empat dan lima tadi dicela oleh Allah dengan rojman bil ghaib. Mengira-ngira yang gaib, ngarang terhadap hal yang gaib. Kan gaib itu, kok ngarang? Nah, sementara yang sab'atun wasaminuhum kalbuhum jumlah mereka tujuh, delapan dengan anjingnya tidak dicela oleh Allah. Ya, maka para ulama umumnya mengatakan jumlah mereka tujuh. Tetapi di sini Allah tidak sare. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi orang yang suka sibuk dengan angka. Ya, pelajaran bagi orang yang e, konsentrasi dengan angka-angka. Angka sekian, jus sekian, e, sekian, sekian, sekian, sembilan, sebelas, ini, ini direka-reka. Nah, Allah sendiri tidak sibuk dengan angka. Ya, mau empat, mau lima, mau tujuh, ya, tidak usah mengatakan dengan yakin kalau tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Yang penting meyakini adanya pemuda-pemuda yang pernah ditidurkan oleh Allah di gua selama 300 tahun lebih. Ya. Ah, mari kita lihat apa yang disyarahkan oleh beliau Utsaimin rahimahullah dari ayat ini. Inti dari ayat ini adalah uh, penguasa tersebut ingin membangun masjid di atas kuburan. Hadhihi al-ayah fi siyaqi qissati ashabil kahfi. Ayat di atas adalah menceritakan kisah tentang Ashabul Kahfi. Wa qissatuhum ajibah. Kisah mereka ajib, aneh, menakjubkan. Tetapi tidak mengalahkan anehnya, menakjubkannya bumi dan langit ini. Gitu. Bahwa itu aneh, ajib, betul. Tetapi ciptaan Allah terhadap langit, bumi, matahari, bintang, itu lebih aneh lagi, lebih ajib lagi. Gitu. Jadi jangan sampai ada pendapat bahwa itu lebih ajib daripada bumi langit dan seterusnya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan yang aku sampaikan ini, yang aku sampaikan dari sabda sabda, sabda Nabi, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah, ini lebih ajib dari Ashabul kafi. Gitu. Oleh karena itu, mujizat Al-Quran, mujizat terbesar mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Ibrahim, mukjizatnya Nabi Isa kalah dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Gitu. Karena apa? Ilmiah. Menakjubkan sesuatu yang ilmiah itu menakjubkan. Nah, jangan kita seperti anak kecil. Anak kecil kan begitu kan? Oh, Nabi Muhammad katanya Nabi terbesar, Nabi termulia kok nggak punya tongkat seperti Nabi Musa? Kok tidak e, mempunyai mukjizat besar seperti Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan? Ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nah, pertanyaan anak kecil kan seperti itu. Nah, faham kita bahwa mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Nah, di antaranya ucapan Ibn Abbas. Apa yang aku sampaikan dari sabda-sabda Nabi ini lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Ya. Sebab Ashabul Kahfi itu satu sisi saja. Manusia dihidupkan oleh Allah dalam keadaan tidur selama 300 tahun. Itu saja. Adapun sabda-sabda Nabi berbicara tentang surga, neraka, bagaimana bermuamalah, bagaimana siasa syariah dan seterusnya. Ini menakjubkan sekali. Sangat menakjubkan. Oleh karena itu di suratul Kahfi 9, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa Ashabul Kahfi, kahfi itu dan cerita Ar-Raqim itu ayat-ayat kami yang menakjubkan. Seolah Allah berkata, emang gak ada yang lain yang menakjubkan. Yang engkau lihat, bagaimana matahari oh, selalu terbit di pagi hari tenggelam di sore hari dan seterusnya bintang-bintang berjalan begitu teraturnya bukankah itu lebih menakjubkan dari ashabul kahfi seolah Allah mengatakan seperti itu oleh karena itu para ulama menanggapi ini maka di antaranya Ibnu Abbas mengatakan seperti itu ya bahwa langit dan bumi dunia seisinya ini lebih menakjubkan dari ashabul kahfi وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد الشرك Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan mereka berada di negeri syirik. Berarti negeri syirik ketika negeri itu mayoritas penduduknya kaum musyrikin, kaum kafiri. Dan ketika negeri itu mayoritas penduduknya kaum muslimin yang bertauhid, maka disebut negeri muslim. Ya. Yeah. Maka negeri muslim, negeri Islam <clears throat> tidak harus ditandai dengan tegaknya potong tangan, cambuk, rejam. Itu kesempurnaan. Jika negeri kita ini menjalankan potong tangan, cambuk, kisos, itu tentu lebih baik. Tapi ketika tidak, bukan berarti bahwa negeri kita ini menjadi negeri kafir. Ya. Yeah. Bahkan sebagian ulama mengatakan satu-satunya bukti negeri muslim, satu. Apa? Menggemanya suara azan Udah satu itu saja. Isinya mau apa yang penting menggema suara azan di mana-mana dengan bebasnya itu bukti bahwa itu negeri Islam. Karena Nabi membedakan negeri muslim dengan negeri kafir dengan suara azan tadi. Ketika beliau bersama pasukan kaum muslimin akan menyerang satu daerah, menjelang subuh, maka beliau menunggu terdengar adzan subuh apa tidak. Kalau tidak terdengar adzan subuh diserang, berarti negeri kafir. Kalau terdengar adzan subuh dari negeri itu, beliau tahan, beliau tidak serang karena ini negeri muslim. Padahal satu kali adzan. Di negeri kita ini entah berapa ribu uh, suara adzan. Ya. Terdengar uh, tiba waktu sholat yang mudah di Jakarta ini saja. Tiba waktu sholat menggema di mana-mana. Ya. Bahkan seorang presiden, seorang menteri sedang berbicara penting, dengar suara adzan masuk di situ. Suaranya masuk di situ, masuk ke televisi, radio dan seterusnya dan mereka tidak ada yang berani protes. Ya. Tar jangan azan dulu. Ini menteri ini lagi bicara ini, masuk suaranya nih. Enggak ada yang berani. Oh menteri presiden sekalipun. Ini menunjukkan betapa oh besar oh, izzah Islam azan di negeri kita ini. Coba dibandingkan di Amerika, di Jepang dan seterusnya. Mana mungkin? Ya. Yeah? Enggak ganggu menteri, enggak ganggu presiden, sekedar mengganggu masyarakat di situ dilarang. Didatangi polisi. Kita tidak. Maka oh, batil sekali yang mengatakan bahwa Indonesia ini negeri kafir batil sangat batil fakharaju minha ila Allah azza wa jal lalu mereka pemuda-pemuda tadi yang para ulama menyebutkan tujuh keluar dari negeri syirik tersebut uh, menuju kepada Allah menyelamatkan agamanya berarti syariat hijrah meninggalkan negeri kufur menuju uh, negeri yang aman yang bisa beribadah kepada Allah ini sudah lama. Sabul Kahfi ini kan ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah ada. Gitu. Maka sunnahnya ketika kita tidak bisa menjalankan agama dengan baik dan benar, tidak bisa solat berjamaah, tidak bisa solat Jumat, tidak bisa solat Id, udah pindah saja. Pindah. Seperti kita hidup di Jepang, di Jerman dan seterusnya sulit kita sholat berjamaah, sulit kita sholat Jumat, Idul Fitri dan seterusnya sudah pindah, pindah. Ah, kecuali eh, ada tiga alasan yang sering kita bahas maka boleh hidup di situ. Fayassarallahu lahum gharan maka Allah mempermudah mereka mendapatkan sebuah goa. Mereka lari dari uh, penguasa dan mereka mendapatkan goa. Pada fihi mereka masuk ke dalam goa itu. Wana mufihi fihi naumatan tawilatan. Lalu mereka kecapean tidur di situ dengan tidur yang sangat panjang. Ya, tidur yang sangat panjang dan tidurnya betul-betul panjang. Ya, bukan tidur panjang mati. Istilah kita tidur panjang mati, ya. Ini tidur panjang, betul-betul panjang tidak mati. Balagot thalatha mi'ati sinin wazdadu tis'an. Mereka tidur selama 300 tahun ditambah 9. Ya, 309 tahun. Wahum naimuna la yahtajuna ila aklin wa syurbin mereka tertidur di gua itu tidak makan, tidak minum. Ya. Dan uh, tidak mati qadarullah kahanaqullah. Wa min hikmatillahi anna Allah yuqallibahum dzatal yamini wa dzatal shimal. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Uh, dari hikmah Allah, Allah membalik membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri seperti tidurnya kita balik ke kanan, balik ke kiri. Hatta la yatarassaba ad jam fi ahadil janibain agar darah itu tidak terkonsentrasi di satu sisi ya. Kalau dia miring ke kanan terus tentu akan terjadi sesuatu di badan itu. Ya. Ini pun kehendak Allah. Jika Allah menghendaki mereka di, tidur diam, ini pun Allah sanggup untuk tetap menghidupkan mereka. Ini hikmah Allah. Ya, kehendak Allah seperti itu. Walamma kharaju ba'athu bi ahdihim ila al-Madinah. Tatkala mereka eh, terbangun, Lalu mereka menyuruh salah seorang dari mereka untuk ke kota, ke pasar, liyashtariya lahum ta'aman untuk membeli makanan. Wa akhirul amri anna ahlal madinati idtala'u ala amrihim. Dan akhir dari cerita ini bahwa penduduk kota mengetahui keadaan tujuh pemuda ini yang tidur selama 309 tahun. Wa qalu la budda an nabniya ala kuburihim Ini. Mereka mengatakan tidak boleh tidak kita harus bangun masjid di atas kubur mereka. Berarti sifat-sifat seperti ini sifat yang lama. Ini kan bukan hal yang baru. Yang baru kan dulu di zaman Nabi Nuh, sebelum datangnya Nabi Nuh yang sudah kita bahas. Ya, ribuan tahun yang lalu. Ah ini mengikuti. Ah, begitulah. Kesyirikan yang terbanyak itu datangnya dari kuburan. Maka sekali lagi Nabi alaihi salatu wassalam menutup pintu bahaya ini dengan mensyariatkan eh, hal-hal uh, tertentu dalam kuburan itu. Qala alladhina ghalabu ala amrihim berkata orang-orang yang menguasai perkara mereka al-murad bihim al-hukam yang dimaksud di sini adalah para hakim, para penguasa fi dzalikal waqt di waktu itu penguasa di waktu itu dan sekali lagi penguasa itu telah berubah dari penguasa ketika tujuh pemuda itu lari sudah berubah dari penguasa kufur menjadi penguasa kaum muslimin tetapi itu tadi oh, syaitan iblis membisikkan syirik di dalam uh, diri mereka Qalu muqsimina muakkidina. Mereka bersumpah. Mereka menguatkan sumpahnya la nattakhidhanna alaihim masjida. Sungguh akan kami bangun masjid di atas kuburan mereka. وبناء المساجد على kubur min wasail syirki kama sabak dan membangun masjid di atas kuburan ini menjadi salah satu wasilah syirik sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Ya, maka ini dibawakan oleh beliau bagaimana oh, bibit-bibit oh, syirik itu selalu ada di diri manusia. Oleh karena itu harus dijaga. Tanpa diterangkan, tanpa diajari, maka kecil kemungkinan seorang muslim itu selamat dari syirik. Kemudian fawaid dari ayat di atas beliau membawakan ada empat. Yang pertama, anna min al-ajabi ay yu'tal insanu nasiban min al-kitab thumma yu'minu bil jibti wa taghut. Salah, salah satu yang aneh, yang sangat aneh, yaitu seorang manusia yang diberi bagian dari Alkitab tetapi beriman dengan jibti dan togut. Ah, ini aneh. Ya. Diberi Alkitab, diberi wahyu, kok beriman terhadap al-jib wa togut. Ini menakjubkan. Dan itu terjadi pada diri Bani Israel, Yahudi. Diberi kitab, diberi Taurat dan Injil, tapi beriman dengan al-jib wa tawud. Berarti di sini tidak ada orang yang maksum. Tidak ada orang yang terjaga dari kesalahan kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Selain para nabi dan rasul tidak terpelihara dari kesalahan walaupun kesalahan terbesar syirik. Kesalahan terbesar syirik. Adapun para nabi dan rasul juga salah tetapi dibetulkan. Kan kita tahu kesalahan para nabi dan rasul. Kesalahan Nabi Yunus, kesalahan Nabi Ibrahim, kesalahan Nabi Musa, kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ada. Ah, diluruskan, dibetulkan oleh wahyu. Dan kesalahan mereka tidak sampai kepada syirik ya uh, Rasulullah salah waktu itu mengucapkan ucapan syirik ya ini tidak ya kesalahan-kesalahan yang tidak sampai derajat syirik Bagaimana kesalahan Nabi Ibrahim yang katanya uh, mencari Tuhan, melihat bintang dianggap Tuhan, melihat bulan dianggap Tuhan, melihat matahari dianggap Tuhan. Ini diterangkan oleh para ulama bahwa itu bukan pernyataan Nabi Ibrahim, tetapi pertanyaan. Ah. Hada Rabbi, kalau dalam bahasa kita mestinya ada tanda tanya di situ. Ya. Nabi Ibrahim mengajak munakasah. Nabi Ibrahim mengajak mudakara. Nabi Ibrahim mengajak berfikir kaumnya hari itu. Lihat ini bintang yang di atas ini mengeluarkan cahaya ini rob hadza rob ini ini Tuhanku tanda tanya ketika bintang itu hilang datang uh, bulan ini Tuhanku tanda tanya bulan hilang uh, muncul matahari ini Tuhanku ya tanda tanya karena apa karena tidak mungkin Nabi Ibrahim melihat bintang um, matahari bulan hari itu baru melihat kan tidak mungkin sudah dari dulu melihat kenapa baru mengatakan ini Tuhanku Ya. Berarti salah kalau disimpulkan bahwa Nabi Ibrahim e, pernah menuhankan bulan, pernah menuhankan matahari. Yang benar itu beliau mengajak e, kaumnya untuk berfikir, apakah patut kita menuhankan bulan ini? Di mana dia hilang, begitu juga matahari hilang, atau kita tuhankan uh, zat yang menciptakan bintang, bulan, matahari dan seluruh apa yang ada di jagat raya ini. Ya, itu yang lebih tepat menurut penafsiran para imam. Yang kedua, annal ilma qad la ya'simu sahibahu minal ma'siyah bahwa ilmu itu kadang-kadang tidak bisa menjaga pemiliknya dari maksiat. Ini kita saksikan. Ada seorang kiai, ada seorang ustadz, ada seorang ulama bahkan berbuat maksiat. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Karena tidak ada jaminan ketika orang itu berilmu, maka dia selamat dari maksiat. Tidak ada jaminan. Ya. Yeah bahwa dengan ilmu dia akan semakin takut kepada Allah ya bahwa dengan ilmu maka dia akan semakin taat kepada Allah ya tetapi ini bukan jaminan ada orang yang berilmu kemudian dengan ilmunya dia bermaksiat kepada Allah ya dengan, keadaan tahu itu dia berbuat maksiat kepada Allah لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر والذي يأمن بالكفر يأمن بما دونه من المعاصي orang-orang yang diberi Alkitab, orang-orang ahlul kitab tidak aman dari syirik, dari kufur. Tidak aman kan? Tidak ada jaminan bahwa yang diberi kitab itu aman dari uh, syirik. Dari syirik saja tidak aman, apalagi dari maksiat biasa. Dari zina, dari judi, dari khamar, dan seterusnya tidak aman dan kita tidak boleh merasa aman ulama sebesar apapun tidak merasa aman tidak boleh merasa aman dari zina dari judi dari minum khamr tidak boleh walaupun kita jauh pergaulan kita dari para peminum khamr tetap kita tidak boleh merasa aman sebab dengan merasa aman malah bahaya tidak mungkin saya minum khamr ya udah nggak enak bikin mabuk mahal nggak mungkin saya minum dosa nggak mungkin saya minum khamar ya lalu dia tidak menjaga dirinya dia bersama para peminum lama-lama dia bisa ikut nah, dengan tidak merasa aman tentu dia akan hati-hati dia akan menjauhi siapapun yang eh, suka meminum khamar menjaga dirinya Kemudian yang ketiga, wujubu inkaril jibti wa taghut li'anna Allah Ta'ala saqal imana bima masaqal ajbi wa dham fala yajuzu iqrarul jibti wa taghut. Wajib mengingkari al-jib wa taghut. Siapa al-jib wa taghut sudah kita bahas. Para dukun, para arraf, para kahin, juru ramal, orang-orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib, orang-orang yang dijadikan tandingan-tandingan selain Allah. ini al-jib at wajib kita mengingkari. Ketika kita mengingkari zina, judi, khamar, maka kita lebih mengingkari ini, al-jib wa-tagut. Masuk? Belum. Satu lagi ya. Yang terakhir yang keempat ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت لقوله صلى الله عليه وسلم la tarkabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in ucapan al-muallif Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah uh, Eh, bahwa umat ini akan ada di antara umat ini yang akan beriman menyembah al jibat togut ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kala kalian umatku sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian yang dimaksud Yahudi dan Nasrani ahlul kitab. Maka apapun yang pernah dilakukan oleh ahlul kitab di antara umat ini ada yang mengikuti. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, di, jika di antara ahlul kitab Bani Israel ada yang berzina dengan ibunya, maka pasti ada di kalangan umatku yang juga akan berzina dengan ibunya. Jika Bani Israel ada yang menjual ayat, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, demi uang, demi dunia, demi kedudukan, maka pasti ada di kalangan umat ini yang juga akan seperti itu. Ya. Dan seterusnya, jika Bani Israel berkilah, tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu, maka mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu, tapi ikan itu ditunda ya, dimasukkan ke jaring agar hari uh, Ahad ikan itu masih ada. Karena selama ini, selama bertahun-tahun, asal hari Sabtu melimpah ruah ikannya, seolah air itu e, kalah banyak dengan ikannya, tetapi begitu hari Ahad, Senin, Selasa, sampai Jumat, gak ada sama sekali. Itu bertahun-tahun. Gitu. Oleh karena itu, mereka sangat-sangat kangen pingin makan ikan. Bertahun-tahun gak makan ikan. Gitu. Ah, maka tampillah salah seorang dari mereka ya yang berkilah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi. Dijaring, dibikin jaring, dibikin cara bagaimana supaya uh, nanti pergantian dari Sabtu ke Ahad itu ikan ini nggak bisa pergi. Gitu, berkilah. Nah, itu dilakukan oleh Bani Israel. Maka pasti ada di kalangan umat ini yang juga akan berkilah seperti itu ngakalin dalil. Ya. Bukan maksudnya bukan cari ikan uh, di hari Sabtu itu sih boleh, yang kan nggak dilarang. Ya. Maksudnya melakukan sesuatu yang dilarang, bersembunyi di balik dalil. Gitu. Uh, jangan menjual sesuatu dengan dua harga. Kalau kontan uh, eh, 100 juta, kalau kredit jadi 110 juta. Ya. Nah, ini enggak. Tetapi dia mengajak siapapun yang membeli untuk datang ke toko gitu. Silahkan pilih barang yang mana gitu. Dibayarin dulu dengan dia oleh si uh, bank ini. Mau beli Eh, mobil misalnya. Ah, tunjuk ya. Mobil itu harganya 100 juta. Dibayari oleh pihak bank 100 juta. Ah, nanti si pembeli mobil ini urusan dengan bank. Berapa? Yaitu tadi 110. Ya, ngakalin kan saya tetap satu harga 110 kan. Saya ngambil dari dia. Ah, hal-hal ah, seperti ini contohnya. Maka waliyadu billah, jangan sampai kita berkelakuan seperti orang Bani Israel, jangan ngakalin dalil. Kalau sudah haram tinggalkan. Ambil yang halal. Insyaallah taala. Ya, kita salat dulu sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan fawaid dari ayat yang kedua. Fawaid dari ayat yang kedua kita lanjutkan. Ada beberapa, banyak di sini. Ada delapan, ya. Yang pertama, تقرير الخصم والاهتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره بمعنى أنك تهتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره فإن اليهود يعرفون بأن فيهم قوما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير فإذا كانوا يكرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين Di sini beliau memberikan satu kenyataan bahwa orang-orang Yahudi itu dilaknat, dikutuk, dan dimurkai oleh Allah serta sebagian mereka dirubah menjadi kera dan babi. Ya. فَإِذَا كَانُوا يُكِرُّونَ بِذَلِكَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِالْمُسْلِمِينَ Dalam keadaan seperti itu, Bani Israel yang dimurkai, dilaknat, dirubah menjadi kera dan babi, tapi mereka menghina kaum muslimin, memperolok-olok kaum muslimin. Begitu. Hobi mereka itu memperolok-olok Rasul dan para sahabat. Itu Bani Israel. apa yang kira-kira bisa dicela dari Rasul dan para sahabat mereka cela. Padahal apa kata beliau? Fanaqulu lahum aina mahalul istihza alladziina halat 'alaihim hadhihi al-uqubat am alladziina salimu minha. Kira-kira siapa yang lebih pantas dicaci maki, diperolok-olok? Orang yang keadaannya seperti di atas atau orang yang selamat dari hal tersebut. Ya, mestinya kan mereka yang pantas diolok-olok. Dimurkai Allah, dilaknat Allah, dirubah menjadi kera dan babi. Keadaan mereka seperti itu mestinya lebih pantas untuk diperolok-olok. Tapi mereka justru mengolok-olok kaum muslimin. Itulah Yahudi. Dan hebatnya Rasul dan para sahabat yang mestinya kita contoh. Bagaimana? tidak balik memperolok-olok orang-orang Yahudi kecuali hujah dari Allah bahwa Yahudi itu kada kada kada tidak yang sifatnya olok-olok. Oleh karena itu yang sifatnya olok-olok tanpa hujah tidak diladeni oleh Nabi, tidak diladeni oleh para sahabat. Tidak seperti sebagian orang-orang uh, Harokiyin hari ini. Ketika Bani Israel, ketika Amerika menuduh kaum muslimin teroris misalnya, maka langsung dibalik. Ya, tanpa hujah, hanya perolok-olok saja. Nabi alaihi salatu wassalam tidak menanggapi olok-olok. Oleh karena itu beliau dikatakan penyair gila, majnun, syair, penyair. Maka Nabi diam. Nabi tidak membalas. Karena itu sifatnya olok-olok. Tidak usah diladeni, orang semua tahu. Itu hanya pelampiasan emosi saja. Oleh karena itu lihat bahasa para ulama ketika berjidal, ketika berdebat, bahasanya selalu bahasa ilmiah. Tidak pernah bahasa olok-olok. Berbeda yang bukan ulama dari kalangan hizbiyin, harokiyin, firqah-firqah dolal, bahasanya penuh dengan cacian, penuh dengan makian. Ya. Bahkan yang jelas-jelas kafir, yang jelas-jelas menyembah selain Allah, kata Allah, jangan kalian cela, jangan kalian caci maki tuhan-tuhan mereka. Lihat. Yang jelas menyembah selain Allah tidak boleh kita caci maki dengan mencela, menghina tuhan-tuhan mereka. Kenapa? Ditakutkan mereka akan membalas menghina Allah tanpa ilmu. Kemudian ikhtilafun nasi bil manzilati indallah. Perbedaan manusia dalam manzilah di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah berbeda-beda. Kedudukan Nabi tidak sama dengan kedudukan Rasul. Kedudukan para sahabat setinggi apapun tidak mungkin mencapai derajat Nabi dan seterusnya. Ya. Bahkan jika kita hidup selama uh, 100 tahun tanpa berbuat dosa misalnya. Ya, itu tidak mungkin eh, menyamai derajat Nabi. Ada seorang manusia nih, hidup selama 100 tahun tidak berbuat dosa, tidak mungkin menyamai kedudukan seorang Nabi. Nah, beda kedudukannya beda. Ya. Bahkan sama-sama Nabi kedudukannya beda, sama-sama Rasul kedudukannya beda. Samakah derajat Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad alaihi salatu Tidak sama. ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor satu. Habis itu Nabi Ibrahim. Ya. Habis itu Nabi Musa, habis itu Nabi Nuh, habis itu Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ada tingkatan, ada derajat. su'u halil yahud alladhi halat bihim hadhihi al-uqubat min al-la'ni wal ghadabi wal mas'i wa ibadati taghut keadaan buruk orang-orang Yahudi di mana mereka mendapatkan hukuman ini ancaman ini laknat murka Allah dirubah menjadi kera dan babi dan menyembah taghut ini kan oh, buruk sekali ini aib yang luar biasa yang dibongkar oleh Allah. Aibnya orang-orang Yahudi, Allah yang bongkar. Banyak sekali ini salah satunya. Dilaknat, dikutuk, dimurkai, dirubah menjadi kera dan babi, dan mereka menyembah togut. Aib yang luar biasa. Allah yang mengungkapkan aib mereka. Kemudian isbatu af'alillah al-ikhtiyariyah wa annahu subhanahu yaf'alu ma yasha liqaulihi ta'ala allah fa innal la'na min sifatil af'al ketetapan adanya uh, sifat Allah yang berupa fi'liyah sifat Allah ada dua sifat yang sifatnya fi'liyah dan sifat yang yang zatiyah seperti Allah oh, besar Allah maha tinggi Allah uh, alim ini sifat zatiyah selain sifat zatiyah ada sifat fi'liyah ikhtiariyah Allah murka Allah turun ke langit dunia Allah melaknat ini salah satunya ini sifat Allah yang af'aliyah maka sifat-sifat Allah ini ratusan, bahkan mungkin ribuan. Maka sangat tidak benar jika sifat Allah ini dibatasi hanya 20. Hanya 20. Sebagaimana yang diajarkan di kurikulum-kurikulum sekolah bahwa Allah mempunyai sifat 20. Ya. Saya kira subhat ini sudah merata. Tidak bisa dikatakan uh, hanya mengena kaum Nahdiyin Ya, tetapi di luar Nahdiyin juga uh, di negeri kita mengajarkan itu. Ya. Isbatul ghadabi lillah liqaulihi ta'ala wa ghadiba alaih. Ketetapan adanya sifat murka, Allah murka. Dan ini betul-betul sesuai dengan bahasa Arab murka. Maka tidak boleh ditakwil menjadi yang lain menghukum murka eh, marah ini salah satu sifat-sifat Allah yang wajib kita imani ya Kemudian isbatul qudrati lillah ketetapan adanya sifat kudrah kuasa Allah berkuasa wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir ini menunjukkan bahwa Allah maha berkuasa. Merubah bentuk manusia menjadi kera dan babi. Ini kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Tidak terbatas. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah, pasti terjadi. Ya. Yeah. وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة والجواب لا uh, jika ada pertanyaan apakah kera dan babi yang dimaksud kera dan babi jelmaan dari Bani Israel itu masih ada mewujud sampai hari ini al-jawab la tidak ya lima sabata fi sahihi muslim ani nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah riwayat sahih yang diriwayatkan oleh imam muslim dari nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda anna kull ummatin musikhat la yabqa laha nasl bahwa setiap umat itu akan uh, apa habis setiap umat itu akan habis tidak bersisa. Ya, artinya ketika umat e, kaum kaum Ad, kaum Ad, Nabi Hud, maka sudah selesai di zaman e, itu, gitu. Tidak e, bersisa, gitu. Oleh karena itu, ini jawaban dari subhat yang beredar di masyarakat bahwa Nabi Khaydir masih hidup. Gitu. Nah, termasuk jawaban dari pertanyaan tadi. Keradaan babi itu mungkin saja masih hidup hari ini. Enggak. Karena mati. Berdasarkan keumuman uh, sabda Nabi ini. Bahwa jika sudah lewat masanya, maka uh, berhenti. Ya, Tidak panjang umurnya sampai hari kiamat, kecuali yang dikehendaki oleh Allah yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan dalil yang sharih sahih. Adapun tanpa dalil maka wajib kita meyakini manusia itu akan mati di zamannya. Tidak mungkin melebihi zamannya. Yang lain sudah mati semua, dia masih hidup ribuan tahun lagi, nggak mungkin. Kecuali dengan dalil seperti Nabi Isa. Ah, Nabi Khidir tidak ada dalil yang sahih, sahih. Walaupun ada satu dua ulama yang berpendapat seperti itu, tapi pendapat yang lemah bahkan sangat lemah. Ya, di antaranya berpendapat seperti itu, tapi ditentang oleh para a'immah. Wallahu a'lam Ya, kita akhiri. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, menguji orang-orang yang telah yang beriman itu apa? Intinya gini, Allah berikan apa kalau datang di Al-Quran itu tujuh orang itu apa buat menguji orang-orang yang sesudahnya buat orang yang sudahnya pasti dulu mati tadi itu tujuh orang itu untuk menguji antara kafir dan tidaknya maksudnya kesirikan dua-duanya tujuh orang ini diuji oleh Allah dan mereka lulus dari ujian itu, kemudian orang-orang setelah mereka juga di, diuji beriman atau tidak, percaya atau tidak. Ya, dan hikmah di balik cerita itu juga banyak dikeluarkan fawaidnya oleh para imam. Nah, intinya bahwa itu kehendak Allah, kudratullah. Kan ini keluar dari khawarikul adat, kan? Keluar dari kebiasaan. Bagaimana seorang manusia tidur selama ratusan tahun. Tapi karena itu dikehendaki oleh Allah, maka terjadi. membinasakan orang-orang yang yang mengejar-ngejar mereka itu siapa siapa dan mendekati Nabi apa? Gitu? Uh, sebelum Nabi Isa, eh, setelah Nabi Isa, ya peristiwa itu. Ya, uh, ini pun khilaf uh, baina imma uh, tentang tahun dan seterusnya. Allah. Tadi dikatakan ada tiga hal yang membolehkan kita tinggal di negeri kafir. Apakah tiga hal itu? Mencari ilmu, mencari ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di mana di negeri muslim ilmu itu tidak ada. Tentu bukan ilmu agama. Keliru kalau ilmu agama. Ilmu tentang persenjataan, ilmu tentang kedokteran, gitu. Adapun ilmu ekonomi sudah penuh di Bukhari dan Muslim. Di sabda-sabda Nabi ilmu tentang ekonomi, ya. Yeah. lebih ditekankan ilmu tentang persenjataan, ilmu tentang kesehatan yang di negeri muslim masih belum ada. Eh, ini boleh. Sementara kaum muslimin butuh itu. Kemudian duta, utusan. Utusan. Ya. Uh, utusan uh, negeri muslim Indonesia untuk Jepang, ah, tentu tinggal di Jepang. Boleh. Sebagaimana beberapa sahabat diutus oleh Nabi ke negeri-negeri kafir. Ya. Kemudian berobat. Berobat ini sesuatu yang doruri boleh dilakukan dengan cara apapun walaupun itu cara haram ya ketika tidak didapat cara lain yang halal. Dokter laki-laki pegang-pegang uh, seorang wanita muslimah ini kan haram. Tapi tidak ada cara lain karena memang harus dipegang. Ya daruri boleh. Yaitu ketika tidak ada dokter wanita misalnya. Ya. Yeah pengharaman babi apakah ada asbabun nuzulnya? Tolong dijelaskan. Ah, tidak tahu. Ya. Tidak tahu, Allah alam. Apakah pemerintah kita yang membuat undang-undang yang diwajibkan kepada warga negara untuk mentaatinya padahal yang wajib ditaati adalah syariat Allah dapat disebut togut? E, tidak. Allah membuat aturan di dalam Al-Quran dan Sunnah apakah menjawab seluruh pertanyaan? Jawabnya kan tidak. Ya, tentang mencuri dipotong tangannya, jelas. Tentang zina dicambuk. Tentang pengedar narkoba? Ayo. Mau pakai ayat mana? Hadis riwayat siapa? Kan enggak ada. Ah, maka penguasa boleh membiki. Gitu. Jadi ketika penguasa 100% menyerahkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka banyak yang tidak terjawab, banyak yang tidak ada. Seperti tadi. Gitu. Oleh karena itu, eh, boleh penguasa membuat peraturan. Dan peraturan ini wajib ditaati. Ya. Sebab kalau semuanya harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, lampu merah berhenti, mana dalilnya? Lampu merah berhenti, ya. Memang tidak ada dalilnya, Ini urusan dunia, bebas. Maka pemerintah membuat peraturan, kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, Gitu, memudahkan. Dan ini wajib kita taati. Ya. Puasa sunnah dengan puasa wajib memang tidak boleh digabung menjadi satu. Tapi bagaimana jika terlanjur menggabung kodo puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis. Uh, uh, dimenangkan yang wajib ya. Ketika sudah terlanjur e, me, meniatkan itu, maka otomatis yang berlaku adalah yang wajib. Gitu. Karena tidak sama antara wajib dengan tidak wajib. Gitu. Kecuali jika dua-duanya e, tidak wajib. Seperti puasa Senin Kamis apa puasa enam hari di bulan Syawal kebetulan hari Senin, kebetulan bulan Sawal. Ah, dia harus memilih salah satu. Ya.